alaihi wa ala alihi wa sallam wa adalah separuh iman. Kesucian adalah separuh iman. Dan kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya tamla tamlaani kedua-duanya akan memenuhi memenuhi antara baina samawati wal ardi memenuhi antara langit dan bumi wa salatu nur dan salah merupakan cahaya dan sadaqah adalah bukti burhan bukti wa sabru <coughs> sabru dia wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha sedangkan Al-Quran itu hujjah buatmu atau atasmu buatmu itu mendukung kamu atasmu menyalahkan kamu dia hujjah Apakah hujah yang mendukungmu atau hujah yang menyalahkanmu? Tergantung keadaanmu. Kullu nasi yaghdu. Setiap manusia berjalan. Faba'i'un nafsa. Masing-masing mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha. Apakah dia akan memerdekakannya? Au Atau justru membinasakannya. Hadis dikeluarkan oleh Muslim fi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Darimi dan Tirmidzi, Nasai dan juga Ibnu Majah dan Baihaqi dan juga Tabrani dan Ibnu Mandah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ada hadis kata Ibnu Rajab rahimahullah kharrajahu Muslimun min riwayat Yahya Ibnu Abi Katsir. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Yahya Ibnu Abi Katsir bahwa Zaid bin Salam menyampaikan kepadanya bahwa Abu Salam haddatsahu an Abi Malik al-Asy'ari bahwa Abu Salam menyampaikan kepadanya dari Abi Malik al-Asy'ari dia berkata berkata Rasulullah SAW waktu huru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan ila akhirih fadakar al-hadis maka disebutkan hadis tadi Wa fi akhtari nusakh sahih Muslim <clears throat> kebanyakan naskah dalam sahih Muslim as-sabru diyaun itu kebanyakan naskah dalam sahih Muslim wa fi ba'dihha <clears throat> as-siyamu diya sebagian riwayat menyatakan puasa itu cahaya bukan siang Kadang-kadang yang demikian wallahu taala alam adalah tashif. Kesalahan pencatatan atau kesalahan huruf. Wa qad ikhtalafa fi sima' Yahya ibn Abi Katsir min Zaid bin Salam fa ankarahu Yahya ibn Ma'in. Telah berselisih masalah Yahya ibn Abi Katsir apakah dia mendengar dari Zaid ibn Salam diingkari oleh Yahya bin Ma'in. Dan ditetapkan bahwa dia benar mendengar oleh Imam Ahmad. Wa fi hadhihi riwayah at-tasrih bisima'i. Dan dalam riwayat ini alhamdulillah ada tasrih bisima'ihi. Kalau kalimatnya dari fulan itu masih mungkin tidak dengar. Ana meriwayatkan dari Muhammad belum tentu Anda dengar langsung. Anda dengar orang lain dulu, baru dari dia, juga sama. Anda tidak berbohong, Anda dari Muhammad, tapi melalui Ahmad atau Ali. Sehingga orang yang seperti ini harus ditegaskan. Apakah kamu mendengar langsung? Kalau kalimatnya qala haddatsani Muhammad, maka tidak mungkin dari orang lain. Karena kalimatnya Muhammad menyampaikan kepadaku haddatsana atau akhbarana ini namanya sigatu tasrih. Sigatu tasrih. Bentuk tasrih, bentuk tegas. Akhbarani haddatsan, haddatsani ila akhir. Tapi kalau kalimatnya an maka di sini tidak tasrih. Tetapi alhamdulillah di dalam hadis ini disebutkan dengan kalimat kharajahu muslimin riwayat Yahya bin Abi Katsir anna Zaid bin Salam haddatsahu Kalimatnya haddatsahu. Anna Abu Salam haddatsahu. Semuanya dengan lafaz-lafaz tasrih. Dan Imam Muslim sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Berarti fi hadhihi riwayah at-tasrihu bisima'ihi minhu. Riwayat ini menegaskan bahwa beliau benar-benar mendengar. Alhamdulillah. Wa kharraja hadzal hadis. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Nasa'i wa Ibnu Majah dari riwayat Muawiyah ibni Salam dari ayahnya eh, dari saudaranya Zaid ibni Salam dari jaddihi dari kakeknya Abi Salam dari Abdurrahman ibni Ghunum an Abi Malik fazada fi isnadihi Abdurrahman ibni Ghunum ditambahkan pada sanadnya ada seorang rawi Abdurrahman ibni Ghunum ورجى هذا هذه الرواية بعض Disahihkan, dirajihkan riwayat ini oleh sebagian penghafal-penghafal hadis. Wa qala Muawiyah ibn Salam dan berkata bahwa Muawiyah ibn Salam a'lamu bi hadis akhihi. Muawiyah ibn Salam yang paling tahu tentang hadis-hadis saudaranya Zaid ibn Salam. Sama-sama anaknya Salam. A'lam بحديث akhihi Zaid akhihi Zaid min Yahya ibn Abi Katsir daripada Yahya ibn Abi Katsir yang tadi malah dipersisikan apakah dia mendengar atau tidak mendengar. Adapun saudaranya lebih tahu. Wa yuqawwi dhalika annahu qad ruwiya an Abdurrahman ibn Unum. Dikuatkan lagi bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Unum dari Abi Malik dari sisi lain, dari jalan lain. وحينئذ فتكون رواية Muslimun منقطعة maka dari sisi ini maka jadilah riwayat Muslim munqati'ah wa oh, fi hadis Muawiyah wa oh, riwayat Muslim tadi dikatakan munqati'ah kata beliau Khonibun Azzaqumullah di sini bicara tentang masalah rawi yang tadi diperselisihkan mendengar atau tidak mendengar. Kalau dianggap tidak mendengar berarti munqati'ah. Tetapi Muslim meriwayatkan pula dengan sanad yang jelas kalimat haddatsahu menyampaikan kepadanya. Artinya tasrih, tidak munqati'. Ada huffaz, perhatikan kalimat itu. Ba'dul huffaz rajjaha hadis riwayat Beberapa penghafal hadis justru merujukkan riwayat yang ini daripada yang Muslim tadi. Karena diperbincangkan pendengarannya. Tetapi di sini dari saudaranya, bukan dari Yahya bin Abi Katsir, tapi dari saudaranya yaitu Muawiyah bin Salam, mengambil dari saudaranya Zaid bin Salam dan disebutkan oleh para hafaz tadi bahwa saudaranya ini a'lam bi hadis akhihi. Muawiyah bin Salam a'lam bi hadis akhihi yaitu Zaid bin Salam. ada kulli hal hadis ini sahih. Apalagi diriwayatkan dari sana sini dua-duanya. Kalau saja lafaznya sama. Yang jadi masalah ada lafaz satu siyamu mudia satu enam disebutkan dengan enam sabar dia. Yang mana? Ini khonulina azakullah alhamdulillah. Imam Muslim rahimahullah membawakan riwayat ini dan membawakan riwayat ini dengan jalannya masing-masing, dengan lafaznya masing-masing. Artinya, kalaupun yang ini lebih di bawahnya dengan yang ini maka dua-duanya dari Muslim rahimahullah. Beliau membawakan kedua-dua riwayat tadi, apakah yang siyamu dia ataupun yang sobru dia. Wa fi hadis Muawiyah ba'd al-mukhalafah li hadis Yahya ibn Katsir, fa inna lafdh hadis 'inda Ibn Majah isbaghul wudu'i syatrul iman. Lafaz lain yang berbeda dari hadis Muawiyah dengan Yahya ibn Abi Katsir sudah terbayang sanadnya Yahya bin Abi Katsir dari Zaid bin Salam. Yahya bin Abi Katsir dari Yahya dari Zaid bin Salam. Yang ini Muawiyah bin Zaid dari saudaranya Zaid bin Salam. Yang ini dengan ini lafaznya agak berbeda. Kalau tadi tuhur syatrul iman. Sedangkan hadis Muawiyah dengan hadis Yahya bin Katsir berbeda. Fa inna lafdhu hadisi 'inda Ibn Majah Lafaz hadisnya dalam riwayat Ibnu Majah isbaghul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah separuh iman. Walhamdulillah mil'ul mizan. Alhamdulillah adalah sepenuh akan memenuhi timbangan. Wat tasbih wat takbir kalimat subhanallah dan kalimat takbir Allahu akbar mil'us samawati wal ard memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Wa zakatu burhan, Tadi sodako sekarang zakat. Burhan. Wasabru dia dan sabar adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa au alaika. Sedangkan Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Kullun nasi yagdu. Setiap manusia berjalan. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha amubiquha. mubiquha. Lafaz terakhirnya sama. Setiap manusia berjalan dan dia mempertaruhkan, mempertaruhkan dirinya apakah dia membebaskannya atau justru mencelakakannya. Wa kharraja Tirmidzi hadis Yahya bin Abi Katsir alladhi kharrajahu Muslim wa lafdhu hadithihi lafadz hadisnya al-wudu wa syatrul iman wa baqi hadithuhu mithla siyaqi Muslim sedangkan sisanya sama dengan sahih Muslim. Wa kharaja al-Imam Ahmad rahimahullah dan Tirmidzi dari hadis seseorang dari Bani Salim disebutkan seseorang min hadis rajulin min Bani Salim. Seseorang dari suku Bani Salim. Qala addahunna Rasulullah SAW fi yadi. Rasulullah sallam meng menghitung dengan tangannya untukku. Au fi yadihi atau di tangan beliau. Jadi dengan itu. At-tasbihu nisful mizan. Walhamdulillah tamla'u. Tamla'ul mizan والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض والصوم نصف صبر والطهور نصف الإيمان فقوله الطهور شطر الإيمان فسر بعضهم الطهور ها هنا بترك الذنوب طهور شطر الإيمان ada dua tafsir bukan tuhur dalam artian suci secara hissi tapi juga ditafsirkan suci dalam bentuk ma'nawi suci hakiki artinya badannya tidak ada najis sudah dalam keadaan wudhu dalam keadaan tahir maka kalau sudah sholat sah itu namanya tuhur hissi bersih dari kotoran najis dan hadas besar hadas kecil itu tahir tetapi ternyata ditafsirkan juga tohur hahuna bitarkid dunub. Berarti maknawi. Bersihnya bersih maknawi. Yang bersih dari dosa-dosa. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innahum unasun yatatahharun." Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Atau ucapan Allah, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah. Itu kalau lihat tafsirnya maknanya bersihkanlah dari dosa-dosa. Sedangkan dia tiabaka juga maknanya pakaian batin bukan pakaian lahir. Wa qawlihi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawabin dan orang-orang yang mutatahhirin. Tentang masjid Kuba. Masjid yang awal pertama dibangun alat takwa. Sesungguhnya di sana ada rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah Subhanahu wa taala cinta pada mereka-mereka yang yatatahharu. Ternyata maknanya juga dua. Mereka orang yang suka kebersihan, mensucikan dirinya, bahkan disebutkan mereka sangat bagus dalam beristinja ketika itu, suku yang ada di sana dan Allah sukai. Nah, seperti itu. Tetapi juga maknanya mereka orang yang selalu bertobat. Artinya menghapus, membersihkan kotoran dosa dari hatinya. Makanya digabungkan di sini dua-duanya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertaubat dan Allah cinta orang yang membersihkan dirinya. Min syai'ain isnain. Membersihkan dirinya dari dua jenis. Membersihkan dari hadas besar hadas kecil dan bersihkan diri dari dosa-dosa kesian wa ma'nawiyan. Qala al-imanu naw'an. Iman itu ada dua jenis. Fi'lun wa tarkun. Iman itu ada dua jenis. Ada perbuatan, ada peninggalan. Menurut tepat bahasa Indonesia-nya. Fi'lun adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan tarkun adalah dia tidak berbuat ini, tidak berbuat itu karena Allah. Itu tarkun. Apa peninggalan? Kayaknya peninggalan itu warisan. Meninggalkan. Kata bendanya yang saya pengen. Meninggalan. Ke, ke meninggalkan, gitu, ke peninggalkanan. Peninggalan. Hah? Peninggalan. Baik, labas. Hmm. Ini perbuatan mengamalkan perintah dan perbuatan meninggalkan uh, yang dilarang. Fanisfuhu fi'lul ma'murat. Separuhnya mengerjakan perintah-perintah. Wanisfuhu separuhnya lagi tarkul mahdurat, meninggalkan larangan-larangan. Wa huwa tathhirun nafsi bitarkil ma'asi. Yang namanya meninggalkan larangan-larangan adalah membersihkan diri dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa hadzal qaul Aina. Wa hadzal qaul muhtamil laula anna riwayat al-wudu syatrul iman. Itu makna terkandung di dalamnya. Bahwa membersihkan itu membersihkan dari dosa-dosa. Tetapi jadi terhalang tafsir ini. Dengan apa? Dengan lafaz Al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu separuh keimanan. Berarti tadi tuhur itu maknanya wudu. Berarti bukan membersihkan maknawi, tapi membersihkan hakiki. Membersihkan diri dengan wudu. Fahada taruddu. Maka halafat ini membantah yang tadi. wakada lekar riwayat isbahul wudu. Demikian pula riwayat masalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu termasuk iman. Wa aydan fa fihi nadharun min jihatil ma'na. Demikian pula dari sisi lain ada nazar. Ada yang perlu dilihat lagi di sisi maknanya juga. Fa inna katsiran min al-a'mali tutahhiru nafsi min ad-dhunub as-sabiqah. Kalau memang maksud kalian menafsirkan tohur itu meninggalkan dosa-dosa, karena meninggalkan dosa adalah pembersihan. Kita jawab, mengerjakan amal soleh juga sama. Membersihkan. Qala, fa'inna kathiran minal amal, kebanyakan dari amalan-amalan soleh, tutahir, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lewat, seperti salat. Dari salat ke salat, dari Jum'ah ke Jum'ah, dari Ramadan ke Ramadan. Tutahir membersihkan mabainahuma. Membersihkan antara keduanya. Iya kan? Kalau begitu berarti bukan nisful iman. Tuhur adalah seluruh keimanan. Karena mengerjakan amal-amal soleh membersihkan. Meninggalkan dosa-dosa juga membersihkan. Dua-duanya membersihkan. Pakai kalau fi tuhur. Kenapa solat dan yang sejenisnya yang menghapus dosa-dosa tidak disebut tuhur juga? Wa mata dakhalatil amal au ba'daha selama di mana masuk amalan-amalan ke dalamnya atau sebagian amalan masuk dalamnya dalam ismet tuhur dalam makna pembersihan lam tuhaqqiq kaunu tarkid dunub syatrul iman berarti tidak terwujud apa yang dimaksud bahwa meninggalkan dosa separuh iman. Berarti bukan separuh. Nah, karena masih ada lagi pembersihan yaitu amalan-amalan. Wassahih alladhi alaihi al-aktsarun yang benar dan ini pendapat kebanyakan para ulama annal murad bit tuhuri hahuna at-tatahhur bil ma'i min al-ahdath. Bahwa yang benar adalah membersihkan dari ahdas, dari hadas besar dan hadas kecil, bil ma'i, dengan air. Itu adalah separuh dari keimanan. Wa kadzalika bada Muslim bitakhrijihi fi ababil wudu. Oleh karena itu Imam Muslim membawakan hadis ini di awal bab al-wudu. Imam Muslim fikihnya terlihat dari judulnya sebagaimana Imam Bukhari terlihat Mengapa beliau masukkan ke dalam wudhu? Berarti dipahami oleh Imam Muslim bahwa ini yang dimaksud tuhur adalah bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Sehingga dimasukkan ke dalam wudhu. Wa kadzalika nasai Demikian pula Nasai mengeluarkan hadis ini dari Ibnu Majah juga dan lain-lainnya ala hada juga di dalam bab wudu. Faktalafan nasu fi ma'na kaunit tuhur bil ma'i syatrul iman. Maka akhirnya berselisih para ulama. Kalau memang maknanya bersuci, mengapa dikatakan syatrul iman? Apa maksudnya? Bukankah itu salah satu dari sekian banyak perintah-perintah Allah? Bersuci itu salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah. Kenapa dikatakan separuh? Faminhum human qala, di antara mereka yang berkata, Al-murad bisyatri adalah juz' Sebagian mereka berkata syatr itu maknanya juz. Berarti terjemahannya bahwa tuhur adalah bagian dari iman. Juz'un minal iman. Kalau seperti itu bukan separuh, mafhum. La annahu nus bi'ainihi bukan bermakna separuh. Fayakunu tuhur juz'an minal iman. Maka maknanya adalah tuhur termasuk dari iman. Baik. Wahada fihi dha'fun. Ini pendapat ada kelemahan. anna syatr innama yu'raf isti'maluhu lughatan fin nasr. Karena kalimat syatr dipakai dalam bahasa Arab maknanya separuh. Enggak pernah terdapat dalam bahasa Arab syatr bermakna sebagian. Kalau sebagian bisa pakai min yang maknanya lit tab'il. Min yang maknanya sebagian. Seperti al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Karena min itu tab'id, pembagian. Atau dengan kalimat juzu. Juz'un minal iman. Atau dengan kalimat yang semakna dengan itu. Nah. Tetapi syatr innama yu'raf isti'maluhu lughatan dikenal penggunaannya selalu bermana setengah. Wali anna fi hadis rajul min bani Sulaim at-tahur nisful iman karena dalam hadis riwayat seseorang dari kalangan Bani Sulaim, tuhur nusful iman. Ada lafaz yang menyebutkan nusf. Nusful iman. <clears throat> Artinya nusfu minhu. Yang kemudian orang-orang Arab lahjanya menyatakan nus. Bakhair wa nus. Padahal aslinya nus. Ada faknya di belakang. Wa minhu man qala Al-mana annahu yudha'af thawabul wudhu ila nisf. Ada pendapat kedua. Yang berkata bahwa maknanya adalah dilipatkan pahalanya sampai separuh. tadi sekian, dilipat-lipatkan sampai separuh. Lakin min ghairi qala ila nisfu thawabil iman. Lakin min ghairi tad'if wa fi hadha nadarun. Ini juga ada nadarun wa bu'dun. <clears throat> Nadar tadi ada kritikan. Bu'ud jauh. Ini pendapat yang jauh dan juga ada kritikan padanya. Wa minhum man qal, ada pendapat ketiga. Mengapa dikatakan isul iman atau syatrul iman? Qala al-imanu yukaffirul kaba'ira kullaha. Iman itu menghapuskan semua dosa-dosa. Baik. Wal wudu'u yukaffiru shagha'ir faqat. Sedangkan wudu menghapus yang kecil-kecilnya saja. Bahwa syukur iman. Berarti dia separuhnya iman. Iman menghapus yang besar-besar. Kalau wudu menghapus yang kecil-kecil. Jadi separuhnya. Bihadal tiba. Wahada yarudduhu hadis. Ini dibantah. Oleh hadis bahkan. Artinya bertentangan dengan hadis. Man asa'a fil islami ukhidha bima amila fil jahiliyah Siapa yang berbuat kejelekan dalam Islam, maka akan diambil dengan amalannya fil jahiliyah. Waqad sabaqa. Artinya, apa yang sudah lalu pun akan diambil kembali karena dia berbuat jelek di dalam di dalam Islam. Dia berbuat jelek dalam Islam, maka diadab dengan kamu juga pernah waktu jahiliyah begini. Kenapa kau diambil kembali? Karena dia berbuat jelek dalam Islam. Artinya, keimanannya ketika masuk Islam tidak menghapus seluruhnya. Wa minhum man qala, pendapat yang keempat. Al-wudu yukaffiru dzunuba ma'al imani sar nisfal imani wa hadha dha'if. Wudu menghapuskan dosa-dosa bersama keimanan, bersama-sama. Sehingga jadilah dia separuhnya dari keimanan. Ini juga pendapat lemah. Yang kelima, minhum man qala Al-muradu bil iman huna <clears throat> as-salah. Yang dimaksud iman itu di sini adalah salat. <clears throat> Jadi separuh salat. Kama fi qawlihi azza wa jal sebagaimana Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Itu kan tafsirnya iman salat. Mengapa? Karena ketika itu para munafikin membuat keraguan ketika perpindahan kiblat. Kata munafikin, kalau kiblat yang benar adalah Ka'bah, kenapa kita uh, eh, Betul Maqdis? Kenapa kita tinggalkan betul Maqdis ke Ka'bah? Kalau yang benar itu Ka'bah, dari dulu kita salah. Berarti sia-sia amalan kita. Dijawab oleh Allah. Allah nggak akan menyanyiakan iman kalian. Maksudnya, sholat kalian sebelum pindah itu, masih ke Baitul Maqdis, ada nilainya. Al-murad salatukum ilal baitil maqdis. Yang dimaksud salat kalian ke Baitul Maqdis. Fa idza kana al-muradu bil iman as-salah, kalau yang dimaukan dengan iman adalah salat, fa salatu la tuqbal illa bi tuhur. Maka salat itu tidak diterima kecuali dengan tuhur. Fa tuhur syatrus salah, berarti tuhur itu separuhnya salat. karena tidak terima salat tanpa taharah. Haka hada tafsir Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Pendapat ini diucapkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitab Salah. An Ishaq ibn Rahuya dari Yahya ibn Adam wa annahu qala fi makna qawlihi la adri nisful ilmi innal ilma innama huwa adri wala adri fa'aduhuma nisful akhar Diriwayatkan dari Ishaq bin ya, Ibni Adam dia berkata tentang makna ucapan mereka. La adri adalah nisful ilm. Tidak tahu itu. Kalimat saya tidak tahu. Itu separuh ilmu. Mengapa dikatakan separuh ilmu? Karena yang namanya ilmu itu ada dua. Tahu dan tidak tahu. Kalau tahu, jawab. Kalau nggak tahu, katakan saya nggak tahu. Maka dikatakan kalimat tidak tahu separuh ilmu. Demikian pula salat. Salat itu gerakan-gerakan salatnya lengkap dengan toharoh. Kalau tanpa toharoh, tidak ada salat. Maka toharoh itu separuhnya salat. Begitu. Kultu saya katakan kata Ibnu Rajab kullu syai'in kana tahtahu naw'an segala sesuatu itu selalu di bawahnya ada dua maka salah satunya dikatakan separuh. Walaupun tidak 50-50, tapi selalu dikatakan separuh. Segala sesuatu yang di bawahnya ada dua cabang, maka salah satu disebut separuh. Ini terdiri dari ini dan itu, maka ini separuh, itu separuh. Istilahnya, setiap sesuatu yang bercabang dua, saya ulangi ucapan Ibn Rajab. Kullu syai'in kana tahtahu naw'an segala sesuatu yang di bawahnya ada dua, maka salah satunya disebut separuh. Separuh ya separuh. Wasawon kana adadun nawaini ala sawa. Apakah jumlah keduanya sama atau salah satu lebih banyak dari yang lain? Tetap dikatakan separuh karena terdiri dari dua. Maka separuhnya ini, separuhnya itu. Itu bisa dipakai dengan kalimat shorter. Wa yadullu ala hadza hadithun dan ini menunjukkan atau ditunjukkan pula dengan hadis. Qassamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Kami bagi salat menjadi dua. Separuh untukku dan separuh untukmu. Apakah simak? Belum Tetapi jelas disebut nisf. Boleh dipakai kalimat nisf. Wal muradu qira'atus salah ternyata yang dimaukan adalah bacaan salat yaitu Al-Fatihah. Walihada fasaraha bil Fatihah wal muradu annaha maqsumatun lil ibadi wal mas'alah. Maka yang dimaksud adalah lil ibadati wal mas'alah. Bagi dua itu satu sisi peribadatan pada Allah, satu sisi permintaan pada Allah. Peribadatan pada Allah maka itu milik Allah. Permintaan hamba berarti itu buat hamba. Ini malah nisbah aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Untukku dan untuk hambaku. Kalau kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin, untukku. Hamadani abdi. Kalau Rahman Rahim, untukku kata Allah. Asna alaiya abdi. Hambaku menyanjungku. Malik Yawmiddin, majadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Ketika kalimat Iyaka kana wa iyaka kana Kata Allah, hada baini wa baina 'abdi." Ini bareng-bareng antara engkau dengan aku, kata Allah. Artinya kalimat aku minta tolong kepadamu dan aku beribadah kepadamu. Sebagian Allah, sebagian kebutuhan hamba. Setelah ihdina suratul mustaqim sampai akhir, hada li abdi wa abdi ta'ala. Itu untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah. Qala dikatakan selanjutnya Wal ibadatu haqqur rabbi ibadah adalah hak Allah was al mas'alah sedangkan meminta itu haknya para hamba. Walaisal murad kasama kismatun kal, kismatu kalimatiha ala sawa. Tentunya kalau kamu lihat bukan pembagian kalimat-kalimat bahwa Al-Fatihah dibagi dua persis paruh-paruh. Coba <clears throat> dihitung, nggak akan sama. Wa qad al-Khattabi, demikian dikatakan oleh Al-Khattabi. Wastashhad biqaulil Arab dan beliau ber, mengambil dukungan dengan ucapan Arab. Nisf sana safar. Wa nisfuha hadar. Separuh tahun safar, separuh tahun tinggal di tempat. Qala walaysa ala tasawi az-zamanaini fihima. Itu pun tidak bermakna 6 bulan 6 bulan. Tidak bermakna separuh dua zaman dibagi pas persis. separohnya saya safar, separuhnya tidak. Misalnya kita sering safar atau suka safar. Tahun ini dibagi dua. Sebagian aku safar, sebagian aku tidak safar. Ini barakallahu fikum juga boleh dalam bahasa Arab sebagaimana dikatakan oleh orang Arab kalimat ini. nisfu sana safar wa nisfu sana adar. Kalau walaysa ala tasawi itu tidak sama antara dua waktu. Lakin ala qisami zamanain tetapi karena dibagi dua maka dikatakan separuh. Wa in tafawatat muddataha aw muddatahuma walaupun berbeda panjang waktunya Wa yaqulu Syuraih, berkata Syuraih, wa qila lahu kaifa asbahta? Bagaimana pagi ini? Bagaimana engkau pagi ini? Qala asbahtu nisfun nasi alayya tabban. Pagi ini separuh manusia marah padaku. Yuridu an anna nasa baina mahkumin lahu wa mahkumun alaih. Maksud beliau adalah manusia dibagi dua. Satu golongan mendukung, satu golongan mencerca. Dan itu biasa. Itu biasa. Maka ketika seseorang ditanya bagaimana keadaanmu dengan manusia, separuh-separuh. Separuh mendukung, separuh nggak dukung. Dan itu biasa. Separuh mencintai, separuh benci. Kenapa? Sebagian diberikan haknya secara hukum, sebagian justru diambil haknya. Fal mahkumu alaihi ghadban. Yang aku hukumi atasnya maka mereka marah. Dan yang aku hukumi untuknya, maka mereka ridho. Apakah hukum seperti hakim yang menghukumi? Nggak mungkin. Kamu dua-duanya benar. Nggak mungkin. Mereka nggak bertikai. Kalau dua-duanya benar. Mereka bertikai. Sampai hakim ini melihat satu-satu dengan bukti-bukti saksi-saksi. Kamu benar, kamu salah. Kamu yang benar, kamu yang salah ila akhir. Berarti separuh orang membenar, uh, dibenarkan, separuh orang disalahkan. Itu bahasa Arabnya. Satu mahkumun alai yang disalahkan, sedangkan mahkumun lahu yang didukung, yang dibenarkan. yang mahkumun alai khutbah. Yang dihukum atasnya dan disalahkan marah. Wal mahkumun lahu radin. Sedangkan yang dihukumnya untuknya ridha. Fahuma hizbani muqtalifan, Berarti ada dua hizb Samalah kurang lebih kalau kita berkata manusia terbagi menjadi dua. Separuh Hizbullah, separuh Hizbul Syaitan. Nah, saya tanya sekarang, apakah jumlahnya sama? Tidak. Jadi semua, ulangi lagi kaidahnya yang pertama tadi. Kullama tahtahu naw'ani fa'ahaduhuma nisful akhar. Setiap yang terbagi menjadi dua, maka yang satu separuhnya yang lain. Diistilahkan dengan syatruhu. Alhum. Ini biasanya dibahas panjang oleh beliau adalah yang beliau dukung, yang beliau rajihkan. Wallahu taala taala. Wa yaqulu syair idza mittu kana an-nasu nisfain. Sebagaimana penyair bilang, kalau aku mati, maka manusia terbagi dua. Syamitun bimauti wa mutnin billadhi kuntu af'al. Ada yang mensyukuri wasmati eh, bimauti. Ada yang musnin, ada yang memuji apa yang aku kerjakan sebelum aku mati. Jadi ada yang membicarakan kebaikan kebaikan Begitulah manusia. ridon nas ghayatul la Mengharapkan keriduan seluruh manusia adalah angan-angan yang tak akan pernah tercapai. Mencari keriduan manusia seluruhnya adalah angan-angan yang tak akan pernah tercapai. Umuraduhu annahum yanqasimuna qismain. Berarti yang dimaksud adalah terbagi menjadi dua. atas bihatal qadar salat. Subhanallah. La ilaha illa wa